بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita mengambil faidah dari kitab Situ Duror. Pembicaraan kita sedang pada pembahasan Al-Asrul awwal Ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala Memurnikan mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan dasar-dasar kewajiban kita untuk memurnikan dan mengikhlaskan agama kita semata karena Allah taala dan perintah untuk mentauhidkan Allah adalah perintah pertama yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Kirim dan tauhidullah mengikhlaskan agama karena Allah semata-mata untuk Allah adalah pokok daripada agama ini yang menempati posisi akar seandainya bangunan Islam, seandainya Islam itu bagikan sebuah pohon dan menempati posisi pondasi seandainya Islam itu sebuah bangunan dan mendakwahkan tauhid di tengah-tengah umat berarti mendakwahkan cabang iman yang paling tinggi sebagaimana hadis yang telah kita baca Ikhwati rahimani rahimakumullah dakwah mengajak pada tauhid adalah dakwah semua para nabi dan para rasul. Sehingga Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf ketika Allah bicara tentang dakwahnya Nabiullah Nuh, dakwahnya Nabiullah Hud, dakwahnya Nabiullah Saleh, dakwahnya Nabiullah Shu'aib. Anda bisa lihat nanti sejak dari ayat 59 terus ke belakang Allah mengkisahkan dakwah para anbiya di antaranya dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam Allah katakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu dan telah kami utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Nabiullah Nuh mengatakan, "Ya qaumi, ubudullaha malakum min ilahin ghairuh." Wahai kaum, sembahlah Allah taala yang tidak ada sembahan lain bagi kalian sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah taala. Kalimat ini Ya qawmi budullaha malakum min ilahin ghairuh adalah ucapan yang persis dikatakan Nabiullah Hud. Ucapan yang persis dikatakan Nabiullah Saleh. Ucapan yang juga diucapkan Nabiullah Su'aib Dan semua para nabi mendakwahkan hakikat tauhid yang sama seperti ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita telah disuguhi dengan sejarah yakni sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau di Mekah hampir tidak ada yang didakwahkan kecuali akidah dan tauhid akidah tauhid. Penjelasan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini yang paling pokok. Penjelasan yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiyat, yaumul akhir, kemudian jannah wan nar, kemudian risalah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya berkaitan dengan masalah Al-iman ini keimanan yang mesti harus menancap di dalam hati seorang muslim. Hingga kemudian ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan posisi yang mapan di Madinah, maka perhatian beliau kepada tauhid tidak pernah pudar. Termasuk ketika beliau sedang di medan peperangan yang sedang membutuhkan kekuatan dan kesatuan pasukan untuk menghadapi musuh. Tapi Nabi tidak pernah membiarkan ada penyimpangan tauhid. Nabi tidak pernah membiarkan penyimpangan tauhid begitu saja dilewatkan. Contohnya ketika terjadi penyimpangan tauhid pada kisah Abu Waqid al laitsi yang ketika di perang Hunin dia menjumpai orang-orang musyrikin memiliki pohon yang dikeramatkan yang dikenal dengan nama Zatu Anwab yang biasa orang-orang musyrikin itikaf di situ yang biasa orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka untuk lebih menambah pamor senjata ini sehingga dipandang yang demikian oleh Abi Waqid al yang baru saja masuk Islam. Setelah Fathul Makkah, lalu dia mengingin lalu dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ijalana lana dzata anwat datuan lau anwat." Ya Rasulullah, ijalana lana dzata anwat datuan lahum anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kita datuan anwat sebagaimana mereka memiliki itu Wat. Maka betapa kerasnya pengingkaran Nabi kepada permintaan Abu Bakar al Dan ini sedang dalam posisi peperangan. Ya ini posisi akan menyerang ya ini penduduk atau suku Hawasin yang ada di lembah Hunin. Maka Nabi katakan Allahu Akbar. Innaha sunan. Sesungguhnya apa yang kalian minta ya Abu Waqid Alaihi itu adalah tradisinya orang-orang musyrikin. Qultum kama qalat bani Israel li Musa alaihi salatu wassalam apa yang Anda minta adalah seperti permintaan Bani Israel kepada Musa Ya Musa ij'al lana dzata anwat Ya Musa ij'al ilahan kamalahum aliyatun Wahai Musa buatkan untuk kami sesembahan ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Maka kata Nabiullah Musa qala innakum qaumun tajahalun. Musa katakan sesungguhnya kalian memang kaum yang bodoh. Ini pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan dengan sebagian kaum muslimin yang sedang galak-galaknya menggalang persatuan umat. Kemudian ketika ada orang yang memperingatkan berkaitan dengan aktivitas syirik, maka akan diingkari dengan sekeras-kerasnya. Pengingkaran terhadap syirik dianggap memecah belah umat. Dianggap akan mencerai-berikan barisan muslimin. Dianggap sesuatu yang belum waktunya nanti saja. Bedakan antara Nabi dengan sebagian kaum muslimin yang ada di zaman kita. Demikian ikhwanifillah, demikian pula ikhwanifillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengutus dai yang akan berdakwah maka Nabi memberikan wejangan memberikan arahan apa yang mesti dilakukan dengan dakwah yang akan mereka dakwahkan. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka ti qauman min ahlil kitab. Wai Mu'ad, Anda akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Lalu apa wasiat Nabi yang terpenting berkaitan dengan dakwah yang akan dia lakukan? Fal yakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Jadikan awal dakwahmu Jadikan awal seruanmu Ajakanmu kepada mereka adalah kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya ila ayyuhidullah hingga mereka kemudian mentauhidkan Allah. Sehingga ini wasiat yang Nabi wasiatkan kepada seorang dai yang akan mendatangi satu kaum yang akan mendakwahkan agama ini. Baru setelah kemudian mereka itu mengikuti Anda fa'in atau u kali dalik, kalau mereka telah mentaati anda dalam mentauhidkan Allah Ta'ala fa'alimhum an Allah ftarad alihim khamsa salawatin fi kulli yomin walailatin kalau sudah mereka ini mengikuti anda mentauhidkan Allah ajarkan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan sholat lima waktu sehari semalam Lihat bagaimana wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal berkaitan dengan pesan-pesan dakwah. Ikhwanibillah. Dan ketika Rasulullah SAW telah mapan di Medina dalam posisi yang kuat, maka Nabi pun tidak pernah merasa tenang apabila masih didengar di suatu wilayah Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Di antara kisah dalam hal ini kisah yang ada dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim Nabi pernah mendengar atau Nabi masih mendengar ada rumah ibadah namanya Dhul Khulasah di Yaman. Yang tempat ini berisi berhala tempat manusia mereka mengundi nasib. Alias masih adanya kesyirikan yang terjadi di Yaman. Maka hal ini membuat Nabi gelisah maka Nabi panggil Jarir bin Abdullah. Apa kata Nabi kepada Jarir bin Abdullah? Ala turihuni min dil khalasah. Wai Jarir, mau enggak? Engkau membuat saya tenang berkaitan dengan dil khalasah. Wai Jarir, mau enggak engkau tenangkan aku dengan keberadaan dul khalasah? Alias, hancurkan dul khalasah sehingga tidak ada lagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jarir bin Abdullah berangkat dengan 150 pasukan berkuda. Dengan iringan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir sambil ditepuk dadanya Nabi katakan Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah kokohkanlah dia Jadikan dia orang yang yang menunjuki dan mendapatkan petunjuk. Kata Jarir, semenjak aku didoakan Nabi, yang tadinya aku kurang pandai menunggang kuda, saya tidak pernah jatuh lagi dari kuda. Berangkatlah Jarir dengan 150 pasukan berkuda untuk menghancurkan Dhul Singkat cerita, eksekusi selesai. Maka diutuskan, diutuslah kepada Nabi Abu Artah untuk menyampaikan kabar bahwa perintah telah dilaksanakan, berarat telah dihancurkan. Maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi pasukan Jarir bin Abdullah bahkan doanya sampai lima kali. Nabi biasa mengulang doa sampai tiga kali. Tapi ini Nabi doakan sampai lima kali. Karena sangat leganya Nabi berkaitan dengan telah dihancurkannya Dhul Khulasah. Khonibillah, ada dua catatan penting yang perlu Anda bandingkan antara apa yang dirasakan Nabi dengan yang dirasakan sebagian kaum muslimin di zaman kita. Satu, apa yang membuat gelisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sangat dibuat gelisah ketika masih mendengar ada tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan yang lainnya. Ini yang membuat Nabi tidak tenang. Yang Nabi gelisah. Sekarang bandingkan dengan sebagian para duat kita apa yang paling membuat gelisah mereka? Apa yang paling membuat gelisah mereka? Sebagian orang atau sebagian dai yang paling membuat gelisah mereka adalah ketika belum bisa menduduki jatah kursi jabatan. Sehingga kalau sudah urusan yang satu ini dia siap untuk mengeluarkan segala apa yang bisa dikorbankan untuk mendapatkan yang satu ini. Dan bahkan tidak mau peduli seandainya di sekitarnya itu masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang kelihatan mata syirik yang di depan mata tidak mengusik hatinya tetapi kalau sudah berkaitan dengan yang satu ini, maka sangat menggelisahkan dirinya. Satu. Bahkan terkadang ketika ada orang lain yang mengambil kesempatan untuk mengingkari syirik dan mendawakan tauhid, malah boleh jadi akan menjadi sasaran tembak sebagai orang yang dianggap merusak rencana, memecah belah umat, ini menyampaikan sesuatu yang tidak waktunya dan seterusnya. Ada ungkapan-ungkapan kebencian kepada orang-orang yang mereka berusaha untuk yaitu menunaikan dan mengembalikan hak Allah yaitu kemurnian tauhid, pengembalian hak ibadah total kepada Allah taala. Yang kedua, ketika Nabi mendoakan keberkahan sampai lima kali menunjukkan bagaimana legawa, legonya Nabi. Legonya Nabi terhadap penghancuran kesyirikan yang itu merupakan haknya Allah Ta'ala. Sekarang perhatikan pula di mana kira-kira kelegaan sebagian dai kaum muslimin terhadap aktivitas dakwah tauhid atau bahkan dakwah tauhid dianggap sesuatu yang justru menggelisahkan, yang tidak membuat hatinya lega, bahkan menyempitkan dada, sehingga dakwah tauhid menjadi sasaran-sasaran celaan dan umpatan. Lihat, perhatikan hal ini bagaimana Nabi dan bagaimana sebagian dai kaum muslimin di zaman kita. Kemudian ikhwanibillah, perhatikan pula di akhir-akhir hayat Nabi. Rasulullah SAW lima hari sebelum wafatnya, lima hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW ikhwan, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiat-wasiat yang berkaitan dengan masalah hak Allah yang wajib dimurnikan. Di antaranya Nabi ingatkan berkaitan dengan masalah kuburan. Yang berkaitan dengan masalah kuburan. Apa kata Nabi? Allahumma la taja'a. Di antara Nabi katakan, Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida. Setelah Nabi berdoa kepada Allah taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi katakan berikutnya, istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu belum masuk dalam wilayah syirik. Mereka beribadahnya kepada Allah tapi menyatukan kuburan dengan masjid sehingga menjadikan masjid sehingga menjadikan kuburan menjadi tempat di mana orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi marah dan Nabi ingatkan kemurkaan Allah karena ini akan bisa menjadi wasilah kesyirikan dan di antara yang Nabi ucapkan pula menjelang kematiannya lima hari sebelum beliau wafat, beliau katakan, Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum halil. Saya berlepas diri kepada Allah. Apabila uh, saya berlepas diri kepada Allah dari mengambil halil karena Nabi sudah tidak lagi mengambil khalil dari kalangan para makhluk karena Nabi telah menjadi khalilullah. Nabi telah menjadi khalilur rahman. Sehingga Nabi tidak memiliki khalil dari kalangan para makhluk. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Kama takhada Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil Walau kuntu mutahidan min ummati khalilan Ittahattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil khalil dari kalangan manusia, Ini kekasih yang terdekat, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Lalu Nabi katakan, "Ala wa inna mangkana qablakum kanu yattahiduna kubura anbiya'ihim masajidah Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu memiliki beberapa makna. Satu, membangun masjid bersama dengan kubur. Membangun masjid di pekuburan. Di pekuburan itu bisa kuburnya itu di depan masjid atau di samping masjid atau bahkan di atas masjid yang jelas satu wilayah, satu pekarangan. Ini tidak diperbolehkan. Para ulama dalam fatwanya apabila menyatu antara masjid dengan kuburan, maka harus dibongkar salah satu atau harus dipisah total antara masjid dengan kuburan. Jangan Anda beralasan dengan nyatanya di Madinah kuburan Rasulullah SAW ada di dalam masjid. Bagaimana? Apakah Anda tidak pernah melihat kuburan Nabi di dalam masjid? Alhamdulillah, penjelasannya satu. Nabi meninggal di Nabi dikubur di mana beliau meninggal dan Nabi meninggal di rumah Aisyah. Yang kedua, kamarnya Aisyah itu asalnya bukan masjid, di luar masjid. Sehingga Nabi tidak tidak dikuburkan di dalam masjid, tapi di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, keberkahan Masjid Nabawi tempatnya di situ dan nggak bisa dipindah kemana-mana. Yang keempat, selama Khulafa Urasidin mengadakan perluasan Masjid Nabawi, tidak pernah memasukkan kuburan Nabi atau kamar Aisyah ke dalam bagian masjid. Sampai khalifah yang empat. Perluasan yang mereka lakukan tidak pernah memasukkan kuburan ke masjid. Baru pada tahun 88 Hijriah, Khalifah Al-Walid dalam memperluas Masjid Nabawi akhirnya memasukkan kuburan ke dalam masjid itu pun kemudian dilapis juga dengan tiga lapis tembok. Dengan harapan manusia tidak bisa menghadap masjid. Karena kebutuhan perluasan masjid yang terus membutuhkan. Itu pun masih ada ulama yang mengingkari. Intinya tidak ada alasan orang yang mereka bermudah-mudahan dan menyatukan dalam menyatukan antara masjid dengan kuburan. Masjid dengan kuburan hanya dipisah total apakah dengan tembok, apakah dengan gang atau dengan jalan atau dibongkar salah satunya dan kemudian diletakkan berpisah antara masjid dengan kuburan yang di zaman kita bahkan di antara kebanggaan apabila tuan guru, ustadz, kiai kemudian dikubur di dalam masjid atau bahkan di wilayah masjid. Ini wasiat yang jelas bertentangan dengan wasiat Rasulullah SAW. Kau ini bilang Nabi katakan ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah jangan sekali-kali menjadikan kubur sebagai masjid. Tadi apa? Satu menjadikan kubur sebagai masjid, satu mendirikan masjid menyatu dengan kuburan. Yang kedua, menjadikan kuburan tempat melakukan ibadah. Itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Anda sholat di kuburan. Anda sengaja baca Quran di kuburan. Anda sengaja mau dikir-dikir di kuburan. Anda sengaja mau doa-doa di kuburan. Dan hari-hari ini, atau di zaman-zaman kita ini, kata Ibn Al-Qayyim, semua wasiat Nabi yang berkaitan dengan kuburan dilanggar oleh muslimin. Semua wasiat Nabi yang di yang berkaitan dengan kuburan, semua larangan Nabi yang berkaitan dengan, dengan kuburan dilanggar oleh sebagian besar muslimin. Dari menembok, menyemen kubur, memberikan tulisan-tulisan, kemudian memberikan lampu, membuat rumah-rumahan, kemudian memberikan sater sehingga menjadikan tempat yang dinilai keramat, menjadikan tempat ibadah, baca Quran, salat dan seterusnya. Bahkan sebagian kuburan menjadi aset-aset politik bagi sebagian orang. Ini semuanya merupakan bentuk penyimpangan dari larangan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan nanti tegaskan wa ini anhakum andalik. Saya melarang kalian dari melakukan perbuatan seperti itu. Maka lihat semua dari awal sampai akhir Nabi nggak pernah lengah dalam perhatikan tauhid. Maka dakwah mengajak pada tauhid ini bukan dakwah alternatif. Ini dakwah yang menjadi harusnya satu-satunya jalan setiap dai dalam berdakwah. Dakwah tauhid adalah dakwah utama bukan dakwah alternatif. Dakwah yang pokok tidak boleh kita mengutamakan yang lainnya sebelum kita betul-betul perhatian dengan tauhid. Apapun yang kita dakwahkan, tauhid mesti yang pertama kali kita perhatikan. Maka kata beliau, "Wa ma balun nas, wa ma balun nas ya'jabuna min hadil aulia." Min hadil aulia, min hadil awalia. Bagaimana manusia mereka merasa heran? Bagaimana manusia mereka merasa heran? terhadap orang-orang yang mereka sangat mengutamakan dakwah tauhid wa haqqullahi fi ayyubada wahdah ahakku sedangkan hak Allah untuk diibadai semata itu lebih berhak untuk diperhatikan dan untuk disebut-sebut dalam dakwah mereka maka Bagaimana dakwah tauhid dibuat heran oleh sebagian orang, sedangkan ini merupakan pokok dakwah semua nabi dan rasul dan nabi tidak pernah lepas memperhatikan dakwah tauhid dari awal dakwah sampai wafatnya nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan kita sampaikan dulu, dengan demikian kita jadi telah sampaikan secara singkat bagaimana mesti kita memperhatikan dakwah tauhid dalam dakwah yang kita lakukan karena ini merupakan pokok masalah yang tidak boleh kita remehkan sedikit pun berkaitan dengan keselamatan kita dan umat secara umum. Demikian semoga manfaat. Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh.